siapa yang memasukinya untuk selain yang demikian yaitu tidak untuk menuntut ilmu dan juga tidak untuk mengajarkan ilmu tersebut maka dia seperti orang yang melihat kepada sesuatu yang bukan miliknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan juga yang lain. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita semua tentang fadilah keutamaan orang yang menuntut ilmu di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahasanya orang yang mendatangi majelis di antara majelis-majelis ilmu yang ada di Masjid Nabawi ini, maka dia mendapatkan keutamaan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada sebuah kalimat yang berkaitan dengan keutamaan puasa pada hari Ashura. Jamaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di antara 12 bulan dalam setahun ini empat di antaranya adalah termasuk bulan-bulan haram sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna iddatasy-syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Fi kitabillah di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala yauma khalaqas samawati wal ard. Hari ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah mengatakan minha arbaatun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang merupakan bulan-bulan haram. Empat bulan di antara dua belas bulan ini adalah bulan-bulan yang haram Dan empat bulan ini diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yaitu hadisnya Abu Bakrah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan as itna ashara syahra satu tahun itu ada dua belas bulan minha arba'atun hurum di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang merupakan bulan yang haram. Salasatun mutawaliyat. Tiga di antara 4 bulan ini mutawaliyat yaitu berurutan. Apa saja? Beliau mengatakan Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram yaitu bulan Dzulqa'dah kemudian setelah itu bulan Dzulhijjah kemudian yang ketiga adalah bulan Al-Muharram. Tiga bulan ini adalah bulan-bulan haram yang berurutan. Kemudian beliau mengatakan wa rajab mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Beliau mengatakan kemudian yang keempat adalah bulan Rajab yang terkenal dengan Rajabu Mudhar. Mudhar ini adalah nama sebuah kabilah yang terkenal sangat mengagungkan, sangat menghormati bulan Rajab. Sehingga bulan ini dinamakan Rajabu Mudhar. Jadi Mudhar ini adalah nama sebuah kabilah, sebuah suku yang ada di tanah Arab. di baina Jumada wa Sya'ban. Yang ada di antara bulan Jumadi Thani dengan bulan Sya'ban. Jadi semuanya empat, ya. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram dan juga bulan Rajab. Dan kita sekarang ini berada di dalam bulan Al-Muharram. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada kita di bulan yang mulia ini yaitu bulan Al-Muharram untuk memperbanyak puasa sunnah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Oleh karena itu, hendaknya seorang muslim memperbanyak puasa di bulan ini bagi siapa yang mampu. Dan puasa di bulan Al-Muharram ini lebih ditekankan lagi pada tanggal 10. Lebih ditekankan lagi pada tanggal 10 atau dinamakan dengan Yaum Ashura. Hari ke-10 pada bulan Al-Muharram. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang isinya adalah keutamaan orang yang berpuasa pada tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Asyura inni ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru ayyukaffira as-sanata allati qablah." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Puasa pada hari Asyura aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni dosa selama setahun sebelumnya." Beliau mengatakan, puasa pada hari Ashura, aku berharap kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa selama setahun sebelum sebelumnya. Dan ini adalah sebuah keutamaan yang agung. Seseorang puasa satu hari, kemudian mendapatkan pahala diampuni dosanya selama satu tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kita dorong kepada semuanya, kepada kaum muslimin dan juga kaum muslimat untuk bisa memanfaatkan hari ini untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu e, secara umum memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram ini. Kemudian lebih ditekankan lagi berpuasa pada tanggal 10 bulan Al-Muharram yang untuk tahun ini jatuh pada tanggal e, jatuh pada hari Sabtu. Jatuh pada hari Sabtu. Hari Sabtu besok ini ini adalah tanggal 10 bulan al-muharram. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya disunahkan bagi kita untuk berpuasa satu hari sebelum tanggal 10 yaitu berpuasa pada tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, karena Rasulullah SAW saat itu beliau ketika berpuasa pada tanggal 10 setahun sebelum beliau meninggal beliau berkata kepada para sahabat dan memerintahkan mereka untuk berpuasa pada tanggal 10 Kemudian beliau diberitahu oleh para sahabat bahwasanya tanggal 10 ini adalah tanggal yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian beliau mengatakan, apabila pada tahun yang akan datang, insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal 9. Ya beliau mengatakan demikian. Apabila pada tahun yang akan datang, maka selain pada tanggal 10, kita akan menambah untuk berpuasa pada tanggal 9. Akan tapi qadarullah ya sebelum tahun berikutnya beliau sudah meninggal. Dan para ulama mengatakan niat Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada tanggal sembilan pada tahun berikutnya menunjukkan disunahkannya kita berpuasa pada tanggal sembilan untuk menyelisih orang-orang Yahudi dan dan Nasrani. Jadi tingkatan berpuasa pada bulan Muharram ini kita di disunahkan berpuasa secara umum pada bulan ini Kemudian ditekankan pada tanggal 10 Dan disunahkan kita untuk berpuasa satu hari sebelum tanggal 10 Sehingga kalau kita bisa berpuasa tanggal 9 dan 10 itu lebih lebih afdal Itu yang bisa e, kita sampaikan tentang masalah e, Siam Yaum Ashura Yaitu berpuasa pada tanggal 10 di bulan Al-Muharram Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan buku yang kemarin kita sudah mulai yaitu buku yang berjudul tentang Fadlul Madinah. Ya keutamaan kota Madinah wa adabu suknaha wa ziyaratiha dan juga adab adab-adab orang yang tinggal di kota ini dan juga orang yang berziarah ke kota Rasulullah SAW ini yang buku ini dikarang oleh seorang muhaddith ya seorang ahli hadis di kota Madinah ini yaitu Syekhuna Syekh kita Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al Al-Badr ya yang beliau ini adalah pengajar di e, Masjid Nabawi ini. Kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan-keutamaan kota Nabi SAW yang diambil oleh beliau dari kitab sahih Bukhari dan Muslim atau salah satu di antara keduanya. Dan pada hari ini kita insya Allah akan membahas sebuah e, materi yang tidak kalah penting dari yang pertama yaitu tentang dua masjid yang ada di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Di mana kedua masjid ini adalah dua masjid yang dibangun kedua-duanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Masjid An Nabawi atau Masjidun Nabi, sama semuanya Masjid Nabawi atau Masjidun Nabi. Kemudian yang kedua adalah Masjid Kuba. Yang kedua adalah Masjid Masjid Kuba Beliau mengatakan Hafizahullah Ta'ala Yang artinya Adapun Masjid Ar-Rasul Al-Karim Yaitu Masjid Nabawi Maka telah datang Hadis-hadis yang berkaitan tentang Atau berkaitan dengan Keutamaan Masjid Nabawi ini Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid Al-Masjidil Haram wa Masjidil hadza wal Masjidil Aqsa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh kita berpayah-payah bepergian ke sebuah tempat untuk melakukan ibadah di sana kecuali ke tiga masjid. Kemudian beliau mengatakan Al-Masjidil Haram ini yang pertama, yang kedua wa Masjid hadza wal Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah, kemudian wa Masjidil Hadza yaitu Masjid Nabawi, kemudian yang ketiga adalah Al Masjidil Aqsa. <clears throat> Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara keutamaan Masjid Nabawi adalah disunahkan kita untuk berpayah-payah ke sini untuk melakukan ibadah di di sini. Karena sabda Nabi SAW La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh kita berpayah-payah bepergian ke sebuah tempat untuk melakukan ibadah khusus tertentu kecuali ketiga masjid. Jadi seandainya kita berpayah-payah dari Indonesia ya atau dari Mekah atau dari tempat yang lain dari tempat yang jauh datang ke Madinah dengan maksud untuk sholat di Masjid Nabawi maka ini termasuk melaksanakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu berpayah-payah pergi ke sebuah tempat yang memang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ke Masjid Nabawi. Ini adalah keutamaan yang yang pertama. Bahasanya Masjid Nabawi ini adalah salah satu salah satu dari tiga masjid yang diperintahkan kita untuk berpayah-payah pergi ke ke sana. Jadi kedatangan Bapak ke sini adalah melaksanakan hadis yang yang agung ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa solat di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali solat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, solatun fi masjidihada hada afdalu min alfi solatun fi masiwahu illal Masjidil Haram." Yang artinya, solat sekali di masjidku ini kata beliau lebih baik daripada seribu kali solat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram ini pahalanya 100 ribu kali daripada sholat di masjid yang, yang lain. Dan ada sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan dan Muslim. Ini adalah keutamaan yang kedua. Bahwasanya sholat sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang yang lain kecuali Masjidil Haram. Beliau mengatakan, "Fahadha fadlun azim." wa mausimun min ma, min mawasimil min mawasimil akhirah. Beliau mengatakan ini adalah keutamaan yang agung dan termasuk musim di antara musim-musim akhirat. Wal arba al arbahu fihi mudha'afah dan keuntungan di dalam masjid ini dilipat gandakan. Beliau mengatakan bukan 10, bukan 100 akan tetapi lebih dari 1000. Jadi dilipat gandanya dilipat gandakannya pahala sholat di sini ini bukan hanya dilipatkan 10 kali. Ya, bukan 100 kali, akan tetapi lebih dari lebih dari 1000 kali. Ya. Kemudian beliau mengatakan dan seperti yang kita ketahui artinya bahwasanya orang-orang yang berdagang berniaga berniaga dengan dunia tentunya mereka apabila melihat sebuah tempat itu lebih menguntungkan meskipun hanya berkelipatan separuh atau dua kali atau bahkan tiga kali ini saya mereka akan berpindah ke tempat terse tersebut meskipun perbedaannya hanya, hanya hanya sedikit maka bagaimana dengan perbedaan yang seribu kali Bagaimana dengan perbedaan yang yang seribu kali dan ini berkaitan dengan pahala akhir akhirat bukan hanya apa? Bukan hanya e, keuntungan dunia duniawi. Oleh karena itu hendaklah kita semuanya berusaha selama kita berada di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dalam waktu yang terbatas kita berusaha untuk sebanyak-banyaknya sholat di dalam masjid Rasulullah SAW ini untuk mendapatkan pahala yang yang sebanyak-banyaknya. Kemudian beliau mengatakan di sini di sana ada beberapa perkara yang berkaitan dengan Masjid Nabawi ini. Beliau di sini menyebutkan enam poin. enam poin yang berkaitan dengan Masjid Nabawi. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya pelipat gandaan solat atau pahala solat yang ada di dalam Masjid Nabawi ini dengan seribu kali ini bukan hanya berkaitan dengan solat fardu bukan hanya berkaitan dengan sholat fardu atau hanya berkaitan dengan sholat sunnah akan tetapi kedua-duanya jadi pahala seribu kali tadi bukan khusus sholat fardu dan juga bukan khusus sholat sunnah akan tetapi kedua-duanya yaitu sholat fardu maupun sholat sholat sunnah karena apa? karena beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sholatun Ya dalam hadis tadi beliau mengatakan salatun fi masjidi hadza. Salat di dalam masjidku ini. Jadi beliau tidak mengatakan salat salatul fard fi masjidi Atau beliau mengatakan eh, salatun nafilah fi masjidi hadza. Salat nafilah di masjidku ini tidak, tapi beliau hanya mengatakan salatun fi masjidi hadza. Salat di masjidku ini yaitu salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya solat yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mencakup solat fardu maupun solat sunnah. Jadi seandainya tadi kita solat asar di sini di dalam masjid Nabawi maka pahalanya seperti seribu kali solat asar di masjid yang yang lain. Kalau tadi kita sebelum asar yang solat sunnah tahiyatul masjid makanya maka solat sekali kita tahiyatul masjid di masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali solat tahiyatul masjid di masjid yang yang lain. Ini maksudnya. Ini poin yang yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya at-tat'if yaitu pelipat gandaan di sini tidak khusus pada Masjid Nabawi yang asli yang ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya. Jadi poin yang kedua, bahwasanya pahala seribu ini tidak khusus pada tempat yang asli atau masjid yang asli yang ada di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan hadis ini Akan tetapi Pahala seribu ini mencakup juga masjid yang merupakan perluasan dari masjid Nabawi Ya jadi hukumnya sama Baik masjid yang asli maupun yang perluasan Semuanya mendapatkan pahala apa? Pahala seribu kali seribu kali lipat Oleh karena itu Tidak usah kita berpayah-payah ya untuk bisa sholat di masjid yang asli untuk mendapatkan apa? Pahala seribu kali lipat. Seandainya kita sholat di tempat yang merupakan perluasan masjid Nabawi, maka kita akan mendapatkan juga pahala seribu seribu kali lipat. Dalilnya apa? Beliau mengatakan di antara hal yang menunjukkan bahwasanya dua orang khalifah yaitu khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan juga khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mereka berdua telah memperluas Masjid Nabawi. Telah memperluas Masjid Nabawi ke arah mana? Ke arah selatan. Ke arah mana? Ke arah selatan. Dan di zaman beliau berdua ini, ya eh, beliau berdua sempat memperluas Masjid Nabawi ke tiga arah, yaitu ke arah eh, selatan, ke arah barat dan juga ke arah ke arah utara. Ya beliau mengatakan di sini dua orang khalifah ini telah memperluas Masjid Nabawi ke arah depan, yaitu ke arah selat selatan. Sementara kita tahu bahwasanya arah depan itu di situ ada imam. Ada imam, ada imam, ya ada imam solat berjamaah. Kemudian yang kedua di sana ada sufuf al uwal yaitu sof-sof yang yang pertama. Di sana ada sof yang yang yang pertama. Seandainya tambahan ini yang di situ ada imam, kemudian ada sof yang yang pertama. Seandainya tambahan ini tidak mendapatkan pahala seribu, niscaya dua orang khalifah ini tidak menambah, tidak memperluas misi Nabawi ke arah depan. Karena di situ ada siapa? Ada imam dan juga ada sof yang yang pertama. Di mana sof yang pertama ini adalah sof yang paling baik dan di situ ada i ada imam. Seandainya itu tidak mendapatkan seribu, seribu kali lipat niscaya perluasan tidak dikemanakan tidak ke arah depan tapi biarkan ke samping kanan yaitu ke arah barat maupun ke arah uta, utara tapi dua khalifah ini memperluas Masjid Nabawi kemana? ke arah selatan jadi kata beliau ini menunjukkan bahwasanya perluasan ini adalah mengambil hukum yang asli jadi orang yang sholat di tempat yang di, di masjid yang di situ adalah termasuk perluasan masih mendapatkan apa? Seribu kali lipat sebagaimana dia sholat di masjid yang yang asli. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, di dalam Masjid Nabawi ini ada sebuah tempat atau sebuah daerah yang disifatkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya tempat ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Adalah taman di antara taman-taman surga sebagaimana sabda beliau sallallahu salam wasallam baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah yang artinya antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga dan di sini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan dan Muslim beliau mengatakan antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga ini menunjukkan bahwasanya daerah ini memiliki keistimewaan dibandingkan daerah yang yang lain. Ya, bahwasanya itu adalah taman di antara taman taman surga. Seandainya sama saja, tentunya Nabi SAW tidak akan mengatakan demi demikian. Jadi sabda Nabi SAW bahwasanya ini adalah taman di antara taman-taman surga menunjukkan kepada kita bahwasanya daerah yang beliau sifatkan ini memiliki keistimewaan. Dan beliau di sini, Hafizahullah Taala, beliau mengatakan e, disunahkan kita di tempat ini yaitu di raudhah untuk melakukan an-nawafil. Ya, untuk melakukan perkara-perkara atau amalan-amalan yang sifatnya sunnah seperti misalnya zikrullah membaca Al-Qur'an. Ya, termasuk di antaranya zikrullah dan membaca Al-Qur'an. Maksudnya an-nawafil di sini adalah salat-salat sunnah. Ya, seperti misalnya salat duha, ya atau salat tahajud atau salat witir atau tahiyatul masjid disunahkan untuk dikerjakan di mana? Di raudhah. Wa kadza dzikrullah wa qiraatul Qur'an. Kemudian beliau mengatakan demikian pula berzikir dan juga membaca Al-Qur'an. Disunahkan untuk dilakukan di mana? Di raudhah. Kemudian beliau mengatakan idza lam yahsul idrarun bi ahadin fiha au fil wusuli ilaiha. Beliau mengatakan selama tidak terjadi kemudaratan terhadap seorang pun ketika di dalam raudhah maupun ketika berjalan menuju ke mana? Ke Raudhah. Jadi beliau mensyaratkan disunahkan kita untuk sholat di sana, sholat sunnah maupun membaca Al-Qur'an, ya maupun e, berzikir di sana dengan syarat ya tidak memudarati orang lain atau dengan syarat tidak terjadi mudarat, entah itu pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, baik ketika dia di dalam Raudhah maupun ketika dia berusaha untuk menuju ke sana, yaitu ke ke Raudhah. Ini adalah keutamaan raudhah yaitu disunahkan kita untuk melakukan amalan-amalan yang kita sebutkan. Beliau mengatakan adapun solat fardu ya solat yang wajib maka tetap disunahkan kita untuk berada di saf yang yang pertama. Dalilnya apa? Beliau mengatakan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Ya beliau mengatakan sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah soft yang pertama dan yang paling jelek adalah yang paling akhir. Ini menunjukkan bahwasanya yang utama, yang afdol bagi seorang laki-laki dalam sholat berjamaah dalam menempati soft yang yang pertama. Jadi untuk sholat fardu tetap disunahkan dan dianjurkan bagi laki-laki untuk menempati soft yang yang pertama, bukan di dalam apa? Bukan di dalam raudhah. Jadi raudhah ini disunahkan untuk melakukan sesuatu yang yang nawafil, satu yang sunnah yang dian, yang dianjurkan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lastahamu alaih." Ya beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam seandainya manusia tahu tentang keutamaan ya orang yang e, keutamaan orang yang adzan dan juga orang yang menduduki saf yang pertama Kemudian dia tidak mereka tidak menemukan tidak bisa adzan dan juga tidak bisa menduduki saf yang pertama kecuali dengan cara mengundi. Ini saya mereka akan mengun, mengundi. Yang boleh mengatakan seandainya manusia tahu keutamaan untuk mengumandangkan adzan dan juga untuk bisa sholat di saf yang pertama, Kemudian mereka tidak bisa adan dan juga tidak bisa menduduki saf yang pertama kecuali dengan cara mengundi di antara mereka, niscaya mereka akan mengun, mengundi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan dan Muslim. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya untuk laki-laki tetap disunahkan kita berada di saf yang yang pertama dan bukan di bukan di raudhah. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, Beliau mengatakan apabila Masjid Nabawi ini sudah penuh dengan orang-orang yang sholat Maka bagi orang yang datang terlambat Boleh dia sholat di jalan-jalan eh, yang, yang, Dan yang dimaksud oleh beliau dengan Masjid Nabawi di sini adalah masjid ini Kemudian juga halaman masjid Dan yang dimaksud dengan asyawari di sini Yaitu jalan-jalan Maksudnya apabila di luar pagar halaman Masjid Nabawi Nabawi. Itu adalah syawari, itu adalah jalan, itu adalah jalan-jalan. Beliau mengatakan boleh bagi orang yang datang terlambat, tidak menemukan tempat di sini maupun di halaman untuk sholat di mana? Di jalan-jalan. Ya, dan ini terjadi biasanya ketika sholat Id misalnya atau ketika Ramadan. Selama dia berada di dalam tiga arah, yaitu arah e, barat, arah utara dengan arah uh, arah uh, timur yaitu selain selain arah imam. Jadi maksud beliau boleh bagi dia untuk solat solat di jalan-jalan tersebut selama berada di tiga arah selain apa? Selain di depan i, selain di depan imam. Jadi tidak boleh seandainya dia terlambat solat berada di mana? Di depan imam. Dan ini kadang masih kita lihat ya sebagian jamaah terutama yang perempuan ya ketika dia mungkin hotelnya berada di sebelah selatan Masjid Nabawi. Ya, kemudian dia datang terlambat karena sudah iqamat, ya kemudian dia sholat sembarangan, yaitu berada di depan di depan imam. Ini tidak dibenarkan. Seandainya kita terlambat pun, maka jangan sampai kita sholat berada di depan di depan imam. Ya silakan kita seandainya nggak ada tempat, ya bisa sholat di luar masjid, entah itu di jalan, selama itu berada di tiga arah, yaitu di sebelah barat masjid, ya sebelah timur maupun di sebelah utara. Dan apabila dia sholat di tempat tersebut Artinya di luar masjid Nabawi Atau di luar halaman masjid Maka dia mendapatkan sholat eh, Mendapatkan pahala sholat berjamaah Dia akan mendapatkan pahala sholat ber, berjamaah Meskipun dia berada di luar masjid Atau berada di luar halaman masjid Akan tetapi kata beliau Dia tidak mendapatkan pahala seribu Beliau mengatakan Karena pahala seribu ini ini berkaitan dengan Masjid Nabawi, khusus dengan khusus berkaitan dengan apa? Dengan Masjid Nabawi. Karena beliau salah salam di dalam hadis tadi yang kita sebutkan beliau mengatakan Solatun fi masjidi. Solat sekali di masjidku ini. Ini menunjukkan bahwasanya pahala seribu itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Masjid Nabi. Hanya kita dapatkan kalau kita berada di dalam Masjid Nabawi. Bukan kalau kita sholat di luar Masjid di luar Masjid Nabawi. Jadi ini adalah e, poin yang yang keempat. Beliau mengatakan dan barang siapa yang sholat di jalan-jalan maka berarti dia tidak sholat di dalam masjid. Oleh karena itu dia tidak mendapatkan pahala seribu seribu ini. Ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima kata beliau telah tersebar di kebanyakan manusia bahwasanya orang yang datang ke Madinah maka dia wajib untuk melakukan sholat arba'in di dalam masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya beliau mengatakan telah tersebar di kalangan manusia ini menunjukkan bahasanya sholat arba'in ini bukan hanya orang Indonesia saja, ya akan tapi negara lain pun sebagian juga meyakini bahasanya barang siapa yang datang ke Madinah maka kewajiban dia karena di, sini beliau mengatakan fa'alaihi maka kewajiban dia untuk melakukan solat arba'in. Dan ini mungkin yang e, diyakini oleh sebagian kita, bahwasanya kita wajib untuk melakukan solat arba'in di sini. Beliau mengatakan karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man sholla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adab wa bari'a minan nifaq. Yang artinya apa? Barang siapa yang sholat di masjidku. Ini kata beliau dalam hadis ini, barang siapa yang sholat di masjidku arba'ina sholatan, 40 sholat. La tafutuhu sholatun, tidak pernah ketinggalan satu sholat pun. Tidak pernah ketinggalan satu sholat pun. Di sini entah itu dia dari awal maupun sebagai mas masbuk misalnya, tapi dia tidak pernah ketinggalan satu sholat pun. Kutibat lahu baro minan nar. Maka ditetapkan baginya baro'ah yaitu berlepas diri dari neraka. Wa najatun minal adab dan keselamatan dari adab Wabari aminan nifak dan juga berlepas diri dari kenifakan. Ini keutamaan bagi orang yang sholat di Masjid Nabawi ini selama 40 salat dan tidak pernah ketinggalan satu salat pun. Yaitu apa? Terbebas dari neraka, kemudian selamat dari azab dan juga terbebas dari keni kenifakan. Beliau mengatakan, "Wa huwa haditsun dhaif." Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. La taqumu bihil hujjah. Tidak bisa dijadikan apa? hujjah. Jadi hadis ini kata beliau adalah hadis yang yang doif, tidak bisa dijadikan hujjah. Balil amru fi dzalika wasi'un, akan tetapi perkaranya di sini luas. Beliau mengatakan walaisa man qadimal Madinah mulzaman bi shalawatin muayyanah fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tidak ada kewajiban bagi orang yang datang ke sini untuk melakukan solat tertentu. Bal kullu solatin fihi khairun min alfi solah. Akan tapi setiap solat di dalam masjid ini lebih baik daripada seribu kali solat duna tahdidin au taqid bisolawatin muayyanah. Tidak dengan dibatasi atau di, diikat dengan solawat-solawat atau solat-solat tertentu. Ya ini adalah ucapan beliau seorang muhaddith ya uh, al-Madinah, seorang ahli hadis Madinah dan beliau sekarang masih masih hidup dan masih mengajar di Masjid Nabawi ini. Ya beliau mengatakan bahwasanya hadis yang berkaitan dengan sholat arba'in ini adalah hadis yang doif, ya tidak bisa dijadikan hujjah. Akan nah, tetapi seorang muslim apabila datang ke Madinah ini maka hendaklah dia berusaha untuk memperbanyak sholat di di sini tanpa dibatasi dengan 40 waktu atau 50 waktu. Akan tapi sebisa mungkin kalau dia punya kemampuan dan punya kesempatan untuk datang ke sini ya datang ke Masjid Nabawi melakukan solat fardu maupun solat solat sunnah. Kemudian poin yang keenam, beliau mengatakan kebanyakan kaum muslimin atau banyak di antara kaum muslimin di berbagai belahan dunia yang mereka terfitnah dengan membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan atau menguburkan orang yang meninggal di dalam masjid. Dua perkara ini, ya. Banyak yang terfitnah dengan apa? Dengan membangun masjid di atas kuburan. Jadi kuburannya ada, kemudian membangun apa? Masjid di atas kuburan atau masjidnya sudah ada, kemudian menguburkan mayat di dalam di dalam masjid. Beliau mengatakan sebagian mereka berdalil dengan apa yang ada di Masjid Nabawi yaitu keberadaan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masjid Nabawi. Jadi mereka kalau ditanya kenapa kamu melakukan yang demikian, karena di masjid Nabawi juga demikian. Ya, kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam di dalam masjid. Oleh karena itu kami melakukannya karena mengikuti apa yang dilakukan di dalam masjid Nabawi. Beliau mengatakan wa yujabu an hadhihi subhah" beliau mengatakan dan subhat ini, kerancuan ini dijawab dengan apa? bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membangun masjid ini maka rumah-rumah beliau ini berada di, di luar di luar masjid. Ya ketika Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang membangun masjid Nabawi ini, rumah-rumah beliau berada di, di luar di luar masjid. Dan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggalnya di dalam rumah Aisyah. Dan saat itu ketika beliau meninggal rumah Aisyah berada di mana? Di luar masjid. Yaitu tepatnya di sebelah timur Masjid Nabawi. Kemudian kekhalifahan saat itu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq selama dua tahun. Yaitu dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 13 Hijriah. Dan di, di masa beliau rumah-rumah istri Nabi SAW masih berada di luar masjid ya belum dimasukkan ke dalam ke dalam masjid. Di zaman Umar juga demikian. Ya selama 10 tahun Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, rumah-rumah istri Nabi SAW, termasuk di antaranya rumah Aisyah yang di situ ada kuburan Nabi SAW itu masih berada di luar masjid. Dan Umar saat itu sekali lagi tadi beliau telah memperluas masjid Nabawi ketiga arah, tetapi belum menjauhi arah timur menjauhi arah timur. Beliau hanya memperluas mesin Nabawi ke arah selatan, ya barat dengan utara, utara. Setelah itu ke Khilafahan dipegang oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu selama 12 tahun dari tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah. Selama 12 tahun ini rumah-rumah istri Nabi juga masih berada di di luar. Demikian pula di zaman Ali bin Abi Thalib. Demikian pula di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya sampai datang seorang khalifah yang bernama Al-Walid ibnu Abdul Malik ya Walid bin Abdul Malik beliau ini adalah seorang khalifah di antara khalifah-khalifah Bani Umayyah kemudian beliau punya proyek yang memperluas Masjid Nabawi ke arah timur sehingga di zaman beliau mulailah Eh, kuburan Nabi SAW masuk ke dalam apa? Ke dalam masjid Masjid Nabawi. Jadi ini baru terjadi bukan di zaman Khulafa Rasyidin, bukan di zaman para sahabat, tetapi yang melakukan ini adalah seorang khalifah Bani Umayyah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah, eh, rahimahullah. Semoga Allah merahmati merahmati beliau. Baru kata beliau, sejak saat itu rumah Aisyah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan dan di sana telah datang hadis-hadis yang muhkamah. Hadis-hadis yang muhkam yang sudah tetap, yang sudah paten. La takbalun naskha yang tidak menerima nasakh. Yang tidak mungkin hadis-hadis ini bisa dihapuskan karena di sana di dalam ilmu usul fikih ya ada istilah apa? Nasikh mansukh. Ada suatu yang menghapuskan dan ada yang dihapuskan. Jadi beliau mengatakan di sana telah datang hadis-hadis yang muhkamah, yang sudah tetap, yang sudah paten, yang tidak mungkin menerima apa? Menerima nasakh, yang tidak mungkin dihapus hukum hukumnya. Karena apa? Beliau mengatakan di sini hadis-hadis yang nasakh hadis eh, hadis-hadis yang paten ini, yang sudah muhkamah ini berkaitan dengan larangan untuk membangun masjid di atas di atas kuburan. Apa hadis-hadis tersebut? Di antaranya kata beliau adalah minha hadis Jundub ibnu Abdullah al Bajali radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis Jundub bin Abdullah al Bajali radhiyallahu anhu yang uh, beliau mendengar hadis ini lima hari sebelum meninggalnya Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Bunyinya apa? Jundub bin Abdullah mengatakan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin yaqul. Beliau mendengar, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal selama lima hari. Jadi lima, lima hari atau lima malam sebelum beliau mening, meninggal. Yakul, beliau mengatakan, ini abrau ilallah ayyakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada Allah kalau ada di antara kalian yang menjadi khalil bagi bagiku. Ya aku berlepas diri kepada Allah ada di antara kalian yang menjadi khalil. Khalil ini adalah derajat kecintaan yang paling tinggi. Ini lebih tinggi daripada habib. Habib termasuk kekasih. Artinya apa? Kekasih. Khalil juga demikian. Tapi kalau khullah ini derajatnya lebih tinggi daripada mahabbah. Jadi Rasulullah, SAW mengatakan, aku berlepas diri kepada Allah bahwasanya ada di antara kalian yang menjadi khalil bagiku. Artinya tidak ada di antara para sahabat yang dicintai oleh Nabi SAW sampai derajat apa? Sampai derajat khullah, sampai derajat sebagai seorang khalil. Beliau mengatakan fa Allah ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Karena sesungguhnya Allah sudah menjadikan aku sebagai apa? Sebagai khalil. Karena Allah sudah menjadikan aku sebagai khalil. Jadi beliau adalah khalilullah. Kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai seorang Khalil Jadi Khalilullah itu ada dua Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam Jadi beliau adalah Khalilullah Kemudian yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW Jadi dua orang Nabi ini Mereka lah Khalilullah Yang mereka adalah Dua orang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan Lattakhattu Abu Bakrin khalilan Beliau mengatakan Seandainya aku menjadikan di antara kalian yaitu di antara para sahabat seorang khalil, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai seorang khalil. Ya seandainya aku boleh untuk mengambil khalil di antara para sahabat beliau, kata beliau, niscaya beliau akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai apa? Seorang khalil. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Nabi SAW yang sangat besar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan beliau yaitu keutamaan Abu Bakar ya, di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di mata umat Islam. Dan bahasanya beliau adalah afdalu hadil ummah. Bahasanya Abu Bakarnya adalah orang yang paling baik di antara umat umat Islam. Kemudian beliau mengatakan, ini lima hari sebelum meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim anbiya'ihim wa salihihim masajid. Beliau mengatakan, Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kanu mereka yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Mereka dulu apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan masjid-masjid di atas kuburan nabi-nabi mereka. Mereka mendirikan masjid-masjid di atas kuburan nabi-nabi mereka dan juga orang-orang soleh di antara mereka. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani zaman dulu kalau mereka ada nabi yang meninggal dan di Bani Israel orang-orang Yahudi ini banyak di antara mereka yang menjadi nabi. Kalau ada seorang nabi yang meninggal, sunnah mereka bagaimana? Apa yang mereka lakukan? Mereka membangun masjid di atas kuburan nabi tersebut. Demikian pula kalau ada orang soleh, ada orang soleh menurut mereka, kalau dia meninggal maka dibangunkan apa? dibangunkan masjid di atas kuburan mereka. Ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak mengatakan ini kecuali dari wahyu. Allah yang memberitahu beliau bahwasanya dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani melakukan demi demikian. Kemudian beliau mengatakan, "Ala fala tattakhidul qubura masajid." Oleh karena itu kata beliau janganlah kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Beliau mengatakan beliau tidak hanya mengabarkan Beliau tidak hanya mengabarkan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani demikian, akan tapi beliau mengatakan dan melarang ala fala tattakhidul qubura masajid. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai apa? Sebagai masjid. Larangan dari Nabi SAW. Beliau mengatakan fala, jangan. Dan la di sini adalah nahiyah. Adalah lara, larangan. Larangan bagi kita semua untuk mendirikan masjid di atas kubur kuburan. Kemudian beliau mengatakan dan menguatkan ucapan beliau, fa inni anhakum andari. karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Dikuatkan. Jadi beliau setelah beliau mengabarkan bahwasanya adalah perilaku orang Yahudi dan Nasrani, kemudian beliau melarang, kemudian beliau mengatakan fa inni anhakum andari. karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian, yang demikian itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih sahih beliau. Kemudian beliau mengatakan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakaratul maut, ketika datang kematian ini kepada beliau, beliau masih sempat mengingatkan, masih sempat mengingatkan umatnya dari apa? Dari membangun masjid di atas kuburan. Dalilnya apa? Di dalam Sahihain, ya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berdua berkata. Jadi yang meriwayatkan ini bukan satu orang, dua orang, yaitu Aisyah dengan siapa? Ibnu Abbas. Di mana Aisyah ini adalah istri beliau sendiri yang di akhir hayat beliau sering bersama beliau dan Ibnu Abbas ini adalah anak paman beliau. Mereka berdua mengatakan radhiyallahu anhuma lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawfiqa yatrahu khamisatan ala wajhi. Ketika datang ya kematian kepada Rasulullah SAW atau di akhir hayat beliau beliau melemparkan kain di atas wajah beliau. Yaitu istilahnya kompres di zaman sekarang ya. Karena saking panasnya ya demam yang beliau rasakan. Beliau menaruh ya wajah e, menaruh apa? Menaruh kain di atas wajah beliau. Fa idza tamma kasyafaha an wajhihi. Apa beliau, beliau eh, apa beliau eh, apabila beliau merasa sumpek ya, beliau mengangkat apa? Mengangkat kain ini, yang melepas kain ini. Faqala wa huwa kadzalik. Beliau mengatakan dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan demam yang sangat ya dan merasakan sakit yang sangat. Beliau masih sempat mengatakan faqala wa huwa kadzalik. Maka beliau berkata dalam keadaan seperti itu, laknatullahi al yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kata beliau bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih sempat mengingatkan umatnya karena beliau sangat sayang dan cinta kepada kita. Tidak ingin kita terjerumus ke dalam sesuatu yang pernah terjerumus di dalamnya orang-orang sebelum kita, yaitu orang-orang Yahudi dan dan Nasrani. Dalam keadaan seperti itu, beliau masih bisa mengingatkan kita dengan ucapan beliau laknatullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Laknat Allah bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan arti laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendoakan kejelekan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka membangun masjid di atas kuburan nabi-nabi mereka. Didoakan dengan, dengan laknat yaitu dijauhkan dari rahmat dari rahmat Allah. Kemudian Aisyah mengatakan yuhadziru ma sana'u. Beliau mengatakan demikian ya, mengatakan laknatullah al yahudi wa nasara, laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, maksudnya adalah yuhadziru ma sana'u. Beliau ingin mengingatkan kita dari apa yang mereka laku, lakukan. Maksudnya jangan sampai kita mengikuti mereka. Mereka melakukan demikian kemudian Rasulullah SAW melak, melaknat oleh karena itu kita jangan mengikuti mereka, yaitu membangun ya masjid di atas kubu kuburan. Beliau mengatakan hadis-hadis ini yaitu hadis Aisyah dan juga Ibnu Abbas dan Jundub radhiyallahu anhum adalah hadis-hadis yang muhkamatun. Yaitu hadis-hadis yang muhkamah yang sudah paten yang tidak mungkin menerima nasakh yang tidak mungkin diha, dihapus bihalin minal ahwal dalam keadaan apa apapun. Karena apa? Karena hadis-hadis ini diucapkan oleh Nabi SAW di akhir hayat hayat beliau. Bahkan ketika beliau sakaratul maut masih di masih diucapkan oleh oleh beliau. Jadi tidak mungkin hadis-hadis ini dihapuskan hukum hukumnya. Tidak mungkin dihapuskan hukumnya karena diucapkan oleh beliau SAW ketika di akhir di akhir hayat beliau. Oleh karena itu kata beliau tidak boleh bagi seseorang dari kalangan kaum muslimin baik orang per orang maupun jamaah untuk meninggalkan tidak boleh bagi mereka meninggalkan apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang muhkamah tadi kemudian ya dia berdalil dengan apa yang dilakukan oleh seorang khalifah yang dia ini bukan seorang sahabat atau seorang tabi'in ya beliau ini bukan seorang sah sahabat yang yang maksudnya kita boleh untuk ber meneladani dia dia bukan seorang khulafa'u khulafa rasyidin. Jadi tidak boleh ya kita meninggalkan hadis-hadis Nabi saw ini karena perbuatan sese seseorang. Ya hadis-hadis Nabi sudah jelas. Dan Nabi saw tidak menyuruh kita untuk membangun masjid di atas kuburan. Ya bahkan beliau melarang dan melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan ya kuburan nabi-nabi mereka sebagai sebagai masjid. <clears throat> Sudah jam berapa ini? setengah lima. Tapi masih ada waktu. Kemudian beliau mengatakan e, menerangkan tentang masjid yang kedua yaitu masjid Kuba. Ya masjid Kuba. Beliau mengatakan masjid ini adalah masjid yang kedua yang memiliki keutamaan dan kedudukan di Madinah ini. Dan keduanya kata beliau yaitu Masjid Nabawi dengan Masjid Kuba ini adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak hari pertama. Karena yang melakukan yang membangun masjid ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membangun yang membangun pondasi kedua masjid ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya la masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu Antakum taquma Sungguh masjid yang dibangun dari sejak hari pertama di atas ketakwaan itu lebih berhak untuk kamu sholat di di dalamnya. Dan kedua masjid ini yaitu Masjid Nabawi SAW dan juga Masjid Kubah. Ini kedua-duanya dibangun di atas ketakwaan. Dan e, tentang e, keutamaan sholat di Masjid Kuba ini telah datang dari lisan Nabi Alaihi Wasallam maupun dari perbuatan beliau. Dari perbuatan beliau adalah hadis yang tersebut di dalam hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ma, bahwasanya beliau berkata "Kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti masjid Quba kulla sabtin masyian wa rakiban fayusalli fihi rakatain rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya apa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dahulu Nabi SAW mendatangi Masjid Kuba setiap sabat setiap sabat yaitu setiap pekan ya bukan setiap hari Sabtu jadi maksudnya adalah setiap setiap pekan. Karena kalau Sabtu atau hari Sabtu itu dalam bahasa Arab memakai al yaitu as-sabtu. As-sabtu, al-jum'ah, al-khamis. Jadi as-sabtu kalau yang dimaksud dengan hari yaitu hari Sabtu setelah hari Jumat maka memakai al. Tapi kalau umum seperti ini ya tanpa al nakirah kullu sabtin maksudnya adalah setiap pekan. Ya meskipun kita enggak mengingkari di sana ada perbedaan di kalangan para ulama apakah ini masuk dengan Sabtu di sini adalah hari Sabtu ataupun setiap setiap pekan. Masyian warakiban, baik dengan berjalan kaki yang ke Kuba dengan berjalan kaki yang sekitar 5 kilo dari sini maupun dengan mengendarai kenda, kendaraan. Fayusalli fihi rakaatin. Apa yang beliau lakukan? Beliau sampai sana kemudian apa? Salat dua dua rakaat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan dan Muslim. Dari perilaku Nabi atau dari perbuatan Nabi bahwasanya beliau mendatangi Masjid Kuba setiap pekan, setiap pekannya. Datang ke sana baik dengan jalan kaki maupun dengan naik kendaraan. Ya, kemudian sholat di sana, sholat di sana dua dua rakaat. Fayusolli livi rakaatain. Sholat di sana dua dua rakaat. Ini dalil dari perbuatan Nabi. Adapun dalil dari ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu bahasanya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ajru umrah yang artinya barang siapa yang bersuci dari rumahnya man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba kemudian dia salat di sana yaitu salat di eh, kemudian datang ke masjid Quba Fasalla fihi solatan. Kemudian solat di sana sebuah solat. Apa pahalanya? Kana lahu ajru umrah. Maka dia mendapatkan pahala pahala umrah. Jadi kalau kita ke sana sekali, kemudian solat di sana sekali, maka kita mendapatkan pahala umrah. Yang mendapatkan pahala umrah tentunya ini adalah pahala yang yang besar. Ya kita tidak pergi ke Mekah, tidak tawaf, ya, tidak sa'i, tidak tahalul kemudian kita mendapatkan pahala pahala umroh padahal perjalanan ke sana kalau naik kendaraan hanya sekitar 10 menit. Ya, tetapi kita mendapatkan apa? Pahala pahala umroh. Oleh karena itu Nabi SAW setiap pekannya beliau datang ke Kuba sana, ya untuk sholat di di sana mendapatkan pahala ini, yaitu pahala pahala umroh. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga yang yang lain. Kemudian beliau mengatakan ucapan beliau di dalam hadis ini, fasalla fihi salatan Solat di sana satu solat Yashmalul fardhu wan nafal Ini mencakup yang fardu maupun yang yang sunnah Jadi ucapan beliau solat di sana sekali solat Beliau enggak mengatakan solat fardu Dan beliau juga tidak mengatakan solat sunnah Akan tapi solat di sana sekali solat Artinya solat apa saja Misalnya kita sedang berjalan Ya kemudian ketika kita melewati Masjid Kuba Datang ada apa? Solat zuhur, kemudian kita sholat zuhur di sana, maka kita mendapatkan pahala pahala umrah. Demikian pula kalau misalnya kita datang ke sini, datang dari sini dari hotel, kemudian datang ke Kuba untuk sholat duha, misalnya di sana sholat duha, maka kita mendapatkan apa? Pahala pahala umrah. Ya, jadi keutamaan sholat di Masjid Kuba ini bukan hanya sholat sunnah saja dan juga bukan hanya sholat fardu saja, tapi mencakup keduanya. Ya, mencakup keduanya. Kemudian beliau mengatakan dan tidak datang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang menunjukkan keutamaan solat di masjid-masjid yang lain yang ada di Madinah ini selain dua masjid ini. Jadi yang ada dalilnya untuk kita solat di sana yaitu masjid yang yang kita dianjurkan untuk solat di sana hanya ada, ada dua dua masjid yaitu masjid Nabawi dan juga masjid Kuba yang dua-duanya ini dibangun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masjid-masjid yang lain, di sini banyak masjid. Ya, ada masjid Kiblatain. Ada masjid Khandaq, ya, ada masjid Bilal, ada masjid Ghamamah, ada masjid Abu Bakar, ada masjid Ali dan seterusnya. Atau masjid Ijabah dan seterusnya. Maka masjid-masjid ini tidak disunahkan atau tidak dianjurkan bagi seseorang untuk sholat di dalamnya dengan keyakinan bahwasanya di sana ada keutamaan. Karena apa? Karena tidak ada dalil. Ya, kita boleh mengatakan solat di sini ada keutamaan, solat di sini ada fadilahnya. Itu kalau ada dalil dalilnya. Karena yang berhak untuk mengatakan suatu tempat itu ada fadilahnya atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang berhak untuk mengatakan ini adalah ada keutamaan atau tidak, ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada di dalam sunnah yang tidak ada di dalam dalil yang sahih bahwasanya di sana ada keutamaan untuk melakukan solat ya selain di dua masjid ini yaitu selain di dua, e, masjid e, Nabawi dengan masjid Masjid Kuba. Oleh karena itu seandainya misalnya ya bapak-bapak sekalian ziarah ke Kiblaten, ya maka tidak dibenarkan kita sholat di sana dengan keyakinan bahwasanya di sana ada apa? Ada fadilah, ada keutamaan, keutamaan. Tapi seandainya kita sedang jalan-jalan, ya kemudian kita ketika sholat duhur, ya ketika sholat duhur kita pas berada di dekat mana? Masjid kiblatnya. Kemudian kita sholat di dalamnya bukan karena apa? Bukan karena meyakini di sana ada fadilah, maka tidak masalah. Ya kan ini adalah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang kita ke sana dengan keyakinan bahwasanya di sana ada fadilah. Ini yang di yang dilarang. Jadi kalau sholat silahkan ya tanpa meyakini bahwasanya di sana ada ada fadilah. Taib, e, eh, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini yaitu tentang e, materi yang berkaitan dengan Masjid Nabawi maupun Masjid Kuba dan seperti e, yang kita e, sampaikan kemarin insyaallah di akhir daras yang sampai jam 5 ini ada e, kita buka tanya jawab. Dan untuk hari ini sebagaimana yang kemarin kita sampaikan tanya jawab hanya melalui tulisan. Jadi tidak e, dengan lisan. Ya, jadi yang punya pertanyaan silahkan ditulis pakai kertas kecil ya kemudian disampaikan ke depan supaya nanti bisa kita baca di sini dan yang tidak bisa kita jawab hari ini seolah akan kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Tapi ini ada, e, masih ada beberapa sisa pertanyaan yang kemarin. e, <clears throat> yang pertama tentang adzan subuh. Dan sebelumnya di dalam hadis yang sahih lafaz as shalatu khairum minan naum ada di dalam adzan yang pertama. Kenapa di Masjidil Haram justru di waktu subuh dengan lafaz as-salatu khairum minan naum? Kenapa? Ini sebenarnya soalnya kurang. Jadi kenapa kok as-salatu khairum minan naum di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram ini pada azan yang kedua? E, sebelumnya bahwasanya yang e, sesuai dengan sunnah yang namanya azan subuh ini ada dua, Pak. Yang mungkin sebagian tidak mengetahui. Jadi sunnahnya azan subuh ini ada ada dua. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya bahasanya uh, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu umi Maktum. Beliau mengatakan uh, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Bilal Bilalnya adalah muadzinnya Nabi SAW. Mungkin semuanya tahu insyaallah. Beliau adzan ketika malam hari. Kemudian mengatakan fakulu washrabu ya eh, Rasulullah SAW mengatakan fakulu wasrobu makan adalah kalian makan dan dan minum. Artinya ketika ketika Bilal itu adzan di malam hari, kalian masih boleh apa? Masih boleh mi makan dan juga mi minum. Menunjukkan bahwasanya adzan ini bukan adzan subuh. Akan tetapi adzan sebelum apa? Sebelum subuh yaitu adzan yang yang pertama. Kalau Bilal adzan dengan adzan yang pertama, maka kalian masih boleh apa? Masih boleh makan dan masih boleh boleh minum. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Sampai Ibnu Ummi Maktum itu azan. Jadi kalian masih boleh makan dan minum sampai azan yang kedua yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Ummi Maktum. Jadi muadzinnya saat itu dua yaitu yang pertama adalah Bilal. Beliau azan pada azan yang pertama, kemudian yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum yang buta beliau dan beliau ini azan pada azan yang yang kedua. Ini menunjukkan bahasanya uh, eh, adan subuh ini ada ada dua dan ini adalah pendapat jumhur ulama, Pak, ya. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat demikian. Ya, termasuk diantaranya Malikiyah, Syafi'iyah, termasuk madzhab Imam Syafi'i dan juga Hanabilah, jumhur ulama mengatakan demikian. Bahasanya adan subuh ini ada dua, ada dua. Dan di sana masih banyak ya hadis yang lain. Ya diantaranya adalah eh, uh, iya kita cukupkan satu aja bahasanya uh, eh, adan pada subuh ini ada ada dua sehingga mohon maaf seandainya bapak nanti di Indonesia kalau misalnya ada yang adan dua kali nggak usah heran ya karena ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini adalah pendapat jumhur ulama ya mayoritas ula, ulama mengatakan demikian meskipun mungkin sebagian kita belum bisa mengamal mengamalkan hanya hanya sah hanya satu adan nggak masalah ya, tapi kalau misalnya ada sebagian kita yang mengamalkan adzan subuh dua kali, maka kita tidak perlu heran. Ya, karena ini adalah pendapat mayoritas ulama dan ini diamalkan di Haramain, ya baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram. Ini kalau subuh adanya berapa? Dua kali, ya. Kemudian pertanyaan di sini tentang kalimat as-salatu khairu minan naum, apakah dibaca ketika adzan yang pertama ataupun adzan yang yang kedua? Ya, ini juga khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dibaca pada adzan yang yang pertama, ya. Dan ini mereka juga punya dalil yang diantaranya adalah eh, hadis hadisnya Abu Mahdurah bahasanya di situ disebutkan as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum fil ula minas subah, Ya. Di sini disebutkan bahasanya as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum itu dibaca ketika al-ula minas subah yaitu yang pertama dari subuh. Ini mereka mengatakan maksudnya adalah adan yang pertama dari dari adan subuh. Jadi mereka pendapat yang pertama ini mengatakan bahasanya as-salatu khairu ini dibaca apa? Ketika adan yang yang pertama dan bukan adan yang kedua. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga e, Nasai. Ya kemudian di dalam hadis yang lain kuntu u'adzinu li kuntu u'adzinu li Rasulillah SAW wa kuntu aqul fi adhanil fajril awal hayya ala hayya ala al-falah as-salatu khairum minan naum as-salatu khairum minan naum ya Abu Mahdurah mengatakan aku adzan untuk Rasulullah SAW dan aku mengatakan di dalam adzan subuh yang pertama dan aku mengatakan pada adzan subuh yang yang pertama. Apa yang boleh katakan pada adzan subuh yang pertama? As-salatu khairum minan naum, uh, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ini adalah dalil mereka yang mengatakan bahwasanya as-salatu khairum minan naum dibaca pada adzan yang yang pertama. Ini pendapat yang pertama dan ini adalah sebagian ulama e, mengatakan demikian, tapi di sana ada pendapat yang lain dan di sini lebih dari dua pendapat, Pak. Ya. Ada yang mengatakan adan pertama saja, ada yang mengatakan eh, adan yang kedua saja, ada yang mengatakan dua-duanya. Ya, dan ini adalah semua adalah pendapat e, para ulama dan e, sebagian ulama di sini dan ini adalah madhab Hanabilah bahwasanya e, yang disunahkan menurut mereka adalah as-salatu khairum minanam ini dibaca pada adan yang kedua menurut mereka ya menurut mereka bahwasanya as-salatu khairum minanam ini dibaca pada adzan yang yang kedua dan mereka juga punya dalilnya. Yang mereka juga punya dalilnya dan e, e, di sana disebutkan bahwasanya seorang sahabat ini mendengar adzan yang kedua dan mendengar di situ as-salatu khairum minanau Ya. Dan saya tidak sempat di sini membawakan hadisnya cuma e, itu di antara dalil mereka bahwasanya seorang sahabat mendengar ya e, ada adzan saat itu pada adzan yang kedua ya dan dibaca di situ as-salatu khairum minanaum. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang tadi kita sebutkan itu maksudnya adalah adzan yang kedua. Jadi bukan adzan yang pertama karena di situ disebutkan kalimat subah dan juga al-fajr. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya adzan yang dimaksud pada hadis yang tadi itu adalah adzan yang menunjukkan waktu masuknya waktu menunjukkan e, wak, e, masuknya waktu so, sholat subuh atau sholat fajar. Jadi mereka mengatakan hadis-hadis tadi itu sebenarnya bukan maksudnya adzan yang pertama, tetapi adzan yang yang kedua. Ala kulihal, jadi ini termasuk masalah khilafiyah. Masalah apa? Masalah khilafiyah. Di mana seorang muslim dalam masalah seperti ini, kalau dia mampu untuk melihat dalil silahkan. Kemudian dia membandingkan mana yang lebih kuat menurut dia kalau dia menguatkan sebuah pendapat maka dalam masalah seperti ini tidak boleh kita menjadikan ya permasalahan seperti ini menjadi alat untuk memusuhi orang orang lain. Jadi biasa yang namanya ulama berselisih dalam masalah khilafiah seperti ini, ya. Ya sebagian ulama mengatakan demikian, sebagian ulama mengatakan demikian. Selama kita melakukannya berdasarkan dalil. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil dan bukan hanya sekedar ikut ikut-ikutan. Ya, jadi nggak masalah dalam masalah khilafiah kita memilih sebuah pendapat dengan berdasarkan apa? Dalil dan bukan berdasarkan ta'asub. Ya, bukan karena oh yang penting guru saya melakukan ini. Atau karena tradisi misalnya, karena kebiasaan di tempat kita seperti ini maka saya melakukan yang demikian tanpa dia melihat dalil. Ini nggak diperkenankan, ya. Jadi kita dalam beribadah ya harus berdasarkan apa? Berdasarkan uh, dalil. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa saja ibadah Rasul uh, Rasulullah SAW sebelum turun perintah solat, sedang beliau sudah jadi nabi. Ya, jadi uh, solat lima waktu ini diwajibkan ketika uh, malam Isra, ya kan? Ketika malam Isra, yaitu Isra dan Mi'raj. Ya, disitulah diwajibkan solat lima waktu. Sebelum Nabi SAW diperintahkan kepada beliau atau diwajibkan kepada beliau dan juga umatnya untuk e, melakukan sholat lima waktu, pertanyaan di sini apa yang beliau lakukan? Ibadah apa yang beliau lakukan setelah beliau menjadi nabi? Ya, e, yang jelas e, sebelum beliau e, di, di, diwajibkan kepada beliau e, sholat lima waktu, di sana ada beberapa ibadah yang dilakukan oleh umat Islam saat itu, sebagaimana e, tercantum dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah tauhid. Ya tauhid ini adalah ibadah yang paling agung dan ini adalah intinya ibadah. Tauhid itu artinya hanya menyembah Allah semata, ya. Kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disem, disembah dan ini adalah ibadah yang paling yang paling utama. Kemudian beberapa hadis menunjukkan bahwasanya atau beberapa dalil menunjukkan bahwasanya sebelum diturunkannya e, kewajiban sholat lima waktu di sana ada ibadah kita tahu bahasanya surat Al-Muzammil ya ini termasuk surat yang turun di awal-awal nabi menjadi seorang nabi. Ya dan Allah SWT mengatakan dalam surat ini ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya kan? Wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Hendaklah engkau salat malam. Ya hendaklah engkau salat salat malam menunjukkan bahwasanya di sana ada perintah untuk salat Salat malam Sebelum diperintah atau sebelum turun apa? Salat lima, lima waktu Kemudian di dalam hadis yang lain Di dalam hadis Bertemunya Abu Sufyan dengan Herakl Ya bertemunya Abu Sufyan dengan Raja Heraklius atau Raja Herakl Ya Raja Herakl saat itu bertanya kepada Abu Sufyan dan saat itu Abu Sufyan sedang dalam keadaan musyrik, belum masuk is masuk Islam bertanya kepada Abu Sufyan dan juga rombongannya. Dia bertanya, "Mayak murukum?" Yang mengaku menjadi nabi itu, apa yang dia perintahkan kepada kali kalian? Ya, beliau mengatakan, "Yaqulu," dia mengatakan, "Oh, budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Dia, yaitu Nabi Muhammad maksudnya, mengatakan kepada kami, "Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah sedikit sedikit pun. Ini yang pertama. Kemudian beliau mengatakan wa kana ya'muru bis-shalah wa zakah wa sidq wal afaf. Dan dia menyuruh kami untuk melakukan salat, melakukan zakat dan, dan jujur serta menjaga kehormatan. Wasilah dan juga apa? menyambung sila silaturahmi. Jadi Abu Sufyan saat itu masih musyrik. Dan ini adalah di awal-awal Islam sebelum diturunkannya kewajiban sholat. Dia mengatakan dan dia menyuruh kami untuk sholat, zakat, kemudian berbuat jujur, yaitu dalam ucapannya, berbuat jujur dalam ucapannya, wal afaf yaitu menjaga kehormatan diri. Ya tidak berbuat zina atau yang semisalnya. Ya, kemudian wasilah yaitu beribadah dengan apa? Dengan bersilah silaturahmi. Itu menyambung eh, silaturahmi dengan keluarganya. Ini menunjukkan bahwasanya sebelum diturunkannya kewajiban sholat lima waktu di sana ada ibadah, ada ibadah sholat dan di sana ada ibadah zakat. Cuma e, caranya yang sampai sampai saat ini saya belum tahu dan mungkin bisa ditanyakan kepada yang yang lain. Jadi di sana ada ibadah al-afaf. Afaf ini adalah menjaga kehormatan dan ini adalah termasuk ibadah. Ya dan juga sidak jujur ini juga termasuk ibadah ibadah dan silah yaitu menjalin silaturahmi ini juga termasuk ibadah ibadah. Jadi di sana ada e, ibadah-ibadah yang ada sebelum diturunkannya kewajiban sholat lima, lima waktu. Kemudian di sini ada pertanyaan, apakah sama Masjid Nabi dengan Masjid Nabawi? Sama, ya antara Masjidun Nabi dengan Al Masjidun Nabawi sama. Ya dua-duanya maksudnya sama yaitu masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masjidun Nabi ini adalah mudhaf mudhaf ilaih ya termasuk uh, e, mudaf mudaf ilaih ini menunjukkan pemilikan. Artinya masjid milik Nabi. Itu maksudnya itu Masjidun Nabi, masjid milik milik Nabi, ya. Kalau Al-Masjidun Nabawi ini adalah sifat dengan mausuf. Sifat dengan mausuf. Mausuf di sini maksudnya yang disifati yaitu masjid yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah nabawi. Maksudnya adalah masjid ini sifatnya adalah nabawi, yaitu milik siapa? milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama antara, antara kalau orang mengatakan Masjidun Nabi atau Al Masjidun Nabawi, ya ini semuanya sah, sama. Sama juga Madinatul Rasul dengan Al Madinah An Nabawiyah. Madinatul Nabi dengan Al Madinah An Nabawiyah ini maksudnya maksudnya sama. Pertanyaan yang kedua di dalam Masjid Nabi ada tiang bertuliskan hat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hat Masjid Nabi. Hat ini artinya adalah batas. Jadi maksudnya adalah tiang yang itu merupakan batas masjid Nabi di zaman beliau. Batas masjid Nabi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini ada perluasan Umar bin Khattab dan juga ada perluasan siapa? Uthman bin bin Affan. Maka di sini e, tiang tersebut, wallahualam, alam maksudnya adalah ini adalah batas dari masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lama, yang ada di zaman beli, yang ada di zaman beliau. Ya di sini pertanyaannya, apakah makam Nabi ada di dalam komplek Masjid Nabawi? Terus kalau benar, bagaimana tindakan Walid bin Abdul Malik? Iya, jadi e, menurut keterangan dari Syekh Abdul Musin di sini bahasanya di zaman Walid bin Abdul Walik, e, Walid bin Abdul Malik ini e, kuburan Nabi SAW masuk di dalam komplek Masjid Nabawi. Ya, udkhila qabruhu qabruhu e, qabruhu fi fil masjid. Jadi dimasukkan e, kuburan Nabi SAW di zaman Walid ini ke dalam Masjid Nabawi. Namun sebagian ulama yang seperti Ibnul Qayyim, Qayyim rahimahullah beliau mengatakan kondisi Masjid Nabawi yang ada sekarang dengan lapisan-lapisan yang ada di sekitar Masjid Nabawi ya ini menjadikan hukum kuburan Nabi sekarang ini di luar masjid. Yang menjadikan hukum masjid uh, eh, hukum kuburan Nabi SAW yang ada sekarang ini dengan kondisi yang ada sekarang itu berada di luar di luar, di luar masjid karena sudah dilapisi dengan beberapa lapis sehingga orang tidak mungkin lagi ke sana. Jadi seakan-akan itu sudah di luar di luar masjid. Orang mau sujud di sana udah nggak mungkin. Ya, orang mau sholat di sana sudah tidak tidak mungkin. Jadi dengan ke, kondisi yang ada sekarang itu berada di luar di luar masjid. Jam berapa ini, Pak? Jam 5. Tapi e, eh, mungkin sampai di sini dulu, Kurang 5 menit. Ya, itu yang bisa kita sampaikan pada e, sore hari ini dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan e, saya mohon nanti setelah selesai ini ya tidak perlu ada yang mengikuti saya, Pak. Ya seperti kemarin. Dan e, perlu saya tambih ya, perlu saya beri catatan e, bersalaman dengan orang ya ini disyariatkan ya ketika kita bertemu Ya, dan di antara keutamaannya bahasanya selama dia bersalaman akan rontok darinya dosa-dosa keduanya. Ini adalah keutamaan orang yang bersalaman. Cuma perlu saya tambahin di sini, ada sebagian orang bersalaman dengan maksud bertabarruk. Ya, untuk mencari berkah. Dan kita katakan, Pak, ya kita ini dari hati saya, ya. Bahwasanya mencari berkah yang sifatnya dzati ini adalah kekhususan para anbiya. Jadi berkah yang berkaitan dengan dat ini adalah kekhususan para nabi dan rasul. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW ya beliau masih hidup, para sahabat bertabaruk dengan beliau, dengan rambut beliau ketika beliau dicukur, ya ketika hajian dicukur ini yang namanya rambut nggak sampai ke tanah. Kemudian ketika beliau berdahak, ketika beliau berwudu, ya bekas wudu beliau di, digunakan untuk tabaruk oleh para sahabat. Namun sepeninggal Nabi SAW ketika di sana ada seorang Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah dan beliau adalah sebaik-baik umat di dalam umat Islam ini. Tidak ada di antara sahabat yang bertabaruk dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Tidak ada seorang pun yang datang ya bertabaruk kepada Abu Bakar kemudian meminum bekas minumnya atau mengambil rambutnya atau mengambil bekas wudhunya. Demikian pula ketika zaman Umar bin Khattab dan juga Uthman bin Affan dan selainnya padahal mereka adalah wali-wali Allah swt. Akan tapi tidak ada di antara para sahabat yang melakukan yang demikian itu sebagaimana mereka melakukannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, Rasulullah sallallahu Ini menunjukkan ya bahwasanya perbuatan ini adalah eh, termasuk apa? kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu perlu kita ingatkan dan nanti ini hadiah bagi bapak-bapak sekalian. Nanti kalau kita pulang ke Indonesia mungkin masih kita lihat Pak di sekitar kita ya orang-orang yang bertabaruk dengan manusia. Ya kan entah itu dia adalah seorang kiai atau seorang ustaz maka kita ingatkan bahwasanya tabaruk yang demikian itu sebenarnya hanyalah khusus untuk para nabi dan rasul dan ini dilakukan oleh para sahabat dan bukan untuk orang setelah mereka. Buktinya tadi, para sahabat tidak ada di antara mereka yang bertabarruk dengan e, dengan siapa? Dengan e, Abu Bakar As-Siddiq atau dengan Umar ataupun dengan yang yang lain. Jadi kalau mau salaman salaman biasa saja. Ya, dan eh, Insya insyaallah e, apa yang saya sampaikan di sini sudah cukup. Jadi kalau ada pertanyaan kita sampaikan di sini dan e, mohon maaf. Jadi setelah ini saya mohon pamit ya. Langsung pulang dan kita harapkan jangan ada yang mengikuti saya seperti kemarin ya. Itu yang bisa kita sampaikan. wabillahi taufiq walidayah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh